إذا tidaklah satu musibah pun terjadi pada seseorang individu atau pada sebuah kaum kecuali pasti dikarenakan dosa yang dilakukan dikarenakan dosa yang terjadi wa rufi'at dan tidaklah musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala angkat dari sebuah kaum dari seorang individu illa bitaubah kecuali dengan taubat tidaklah Allah timpakan musibah kepada hambanya kecuali pasti dikarenakan dosa yang berlaku dosa yang terjadi dan tidaklah Allah angkat kembali musibah tersebut kecuali dengan taubat yang terjadi maka ikhwan rahimakumullah salah satu musibah di antara banyaknya musibah yang di akhir-akhir ini menimpa negeri kita, negeri kaum muslimin adalah di mana panjangnya kemarau sehingga tidak lagi hujan menurunkan tetesan-tetesannya dari langit sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya Maka dari hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjelaskan akidah yang benar tentang memahami hal demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan akidah yang sahih. Bagaimana tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu, memahami sesuatu, tentang bagaimana kita meyakini sesuatu. Dan salah satu di antara apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan atas kita adalah bahwasanya pertahannya air dari langit bukanlah dikarenakan musim yang terjadi, bukanlah dikarenakan kemarau yang berkepanjangan, bukanlah dikarenakan pergerakan bintang dan apapun yang terjadi di alam semesta namun tertahannya hujan di langit adalah dikarenakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menurunkan hujan di musim kemarau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menahan hujan di musim hujan. Maka sungguh Janganlah seorang muslim meyakini bahwa tertahannya hujan dari langit adalah dikarenakan musim yang berkepanjangan adalah dikarenakan kemarau yang berkepanjangan. Ini adalah hal yang bertentangan dengan akidah sahiha yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang seharusnya kita yakini adalah tertahannya hujan di langit adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menahannya, bukan dikarenakan musim yang terjadi di antara musim-musim yang ada di muka bumi. diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh وسلم على الإمام dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bercerita shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh fi al-Hudaybiyah ala ithri as-sama' kanat min al-lailah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kita salat subuh di Hudaybiyah sebuah daerah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kita sholat subuh di Hudaybiyah dan langit tadi malam habis hujan maka tanah pun basah tadi malam langit habis hujan subuhnya Rasul mengimami sholat kita setelah sholat subuh, kemudian akbala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadap para sahabatnya. Setelah menyelesaikan sholat dan Rasul pun berkata, Atadruna mana qala rabbukum. Apakah kalian tahu apa yang barusan dikatakan oleh Rab kalian? Maka hadis Qudsi. Hadis Qudsi yakni perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak masuk ke dalam Al-Qur'an. Atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian barusan? Maka para sahabat pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ber, ber, berkata, "Qala Rabbukum, Rabb kalian barusan berkata, asbaha min ibadiya mu'minun bi wa kafir." Di antara hamba-hambaku di pagi hari ini ada yang masuk ke dalam pagi hari dalam kondisi kafir kepadaku dan sebagian di antara mereka masuk di pagi hari ini dalam kondisi beriman kepadaku. Yani sebagian di antara hambaku menjadi kafir pagi ini. Sebagian di antara hambaku menjadi mukmin padaku pada pagi hari ini. Amman ladhina qalu adapun hamba-hambaku yang berkata di pagi hari ini, mutirna bifadlillah wa rahmatih, kita telah dihujani berdasarkan keutamaan Allah dan rahmatnya atas kita. Kita dihujani dikarenakan rahmat Allah dan keutamaannya atas kita. Kadzalika mu'minun bi, maka mereka beriman kepadaku. Wa kafir bil kaukab dan mereka kafir dari bintang-bintang. Tidak meyakini bintang-bintang tersebut. Wa amman ladzina qalu adapun mereka yang berkata, mutirna binau kada wa kada, kita dihujani dikarenakan posisi bintang ini, bintang ini, bintang ini, yakni dikarenakan pergerakan alam semesta, bintang-bintang yang ada atau bulan matahari sehingga menjadikan musim, perubahan musim dari situ mendatangkan hujan. Adapun hamba-hambaku yang berkata, kita dihujani dikarenakan pergerakan bintang ini, bintang itu, bintang ini, bintang itu, kadzalika kafirun bi, maka sungguh mereka telah kufur kepadaku wa mu'min bil kawakib dan mereka menjadi beriman justru kepada bintang-bintang itu. Ma'adallah apa yang terjadi dengan kaum muslimin di masa kini di mana mereka semua berkata bahwa kita kekeringan dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan betapa kita melupakan bahwa Allah memang sengaja menahan hujan dari kita bukankah dia yang maha menurunkan hujan Bukankah dia yang maha menahan juga? Mengapa kita lupakan sang penjadi sebab yang inti yaitu Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hanya sebab-sebab yang ada pada makhluk-makhluknya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan bahwa keyakinan tentang musim-musim demikian mendatangkan hujan atau tidak adalah termasuk bentuk akidah jahiliyah yang bertentangan dengan akidah sahih yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yad'unahunna ada empat hal yang ada pada umatku yang termasuk ajaran-ajaran jahiliyah Keyakinan-keyakinan jahiliyah. Sulit umatku untuk meninggalkan empat hal ini. Lihat. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan posisi strata sosial jabatan. Ini ajaran jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Islam. Kemudian al tanu fil ansab, mencela-cela keturunan, menghina keturunan suku tertentu dan membangga-banggakan keturunan dan suku tertentu. Ini termasuk ajaran jahiliyah, asabiyah yang dihapuskan oleh ukhuwah Islamiyah, digantikan dengan ukhuwah Islamiyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita kembali membangkitkan asabiyah ini, kesukuan, rasisme ini dalam bentuk dalam bentuk apapun, dalam bentuk ormas-ormas yang mengedepankan nama-nama ras tertentu dalam bentuk uh, tim-tim sepak bola yang dimana muslim dari satu daerah memusuhi muslim dari daerah lain hanya karena beberapa gol, hanya karena beberapa tim sepak bola yang mereka cintai. Atanu fil mencela-cela di keturunan, termasuk amrul jahiliyah. Kemudian al-istisqa bin nujum meyakini turunnya air dari langit berdasarkan bintang-bintang yang ada. Lihat, Bukankah ini semua terjadi pada kita? Yang terakhir, an meraung-raung ketika kematian. Meraung-raung ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil salah seorang yang kita cintai di antara kerabat kita. Meraung-raung. Menangisi berlebihan sehingga seolah-olah tidak menerima apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan atasnya. Demikian para ikhwani rahimakumullah. Adapun Kalaupun kita mau mencari sebab hakiki yang dibenarkan oleh akidah Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menahan tetesan airnya dari langit demi Allah. Maka sebab yang hakiki yang dibenarkan oleh akidah Islam bukanlah dikarenakan musim yang terjadi, bukan. Namun dikarenakan dosa dan maksiat yang terjadi. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini di dalam kitabnya. Diriwayatkan dari Ibnu Majah rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala alaina suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kita dan berkata ya masyarul muhajirin wahai sekalian kaum kaum muhajirin wahai sekalian kaum muhajirin wahai sekalian kaum muhajirin khamsun ketahuilah lima hal ini sadarilah lima hal ini Iza betulitum bihinna. Apabila kalian tertimpa lima hal ini, sadari hal ini. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai kalian tertimpa oleh lima hal ini. Namun, apabila lima hal ini menimpa kalian suatu saat, sadarilah hal ini. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un. Tidaklah zina, maksiat menyebar begitu bebas diumumkan dimediakan pada suatu kaum kecuali pasti langsung menyebar pada kaum tersebut lepra dan begitu juga al-auja penyakit-penyakit lantakun fi salafihim min qabl yang belum pernah ada pada kaum sebelumnya bukankah terjadi pada kita pernahkah kita mendengar kasus AIDS di zaman dulu pernahkah kita mendengar kasus kanker ini kanker itu di zaman dulu yang kedua Lam yungkisu al-mikyala wal-mizan. Tidaklah mereka mengulangi timbangan-timbangan. Mencurangi dalam perdagangan. Mengurangi timbangan, ukuran. Melakukan kecurangan, kezoliman di dalam perdagangan illa ukhidu bisinina wa syiddatil mu'na kecuali pasti Allah timpakan atas mereka tahun-tahun klik. ekonomi yang rusak Wazuri sultan alaihim dan Allah timpakan atas mereka penguasa-penguasa yang zalim, yang serakah. Bukankah terjadi atas kita? Kemudian Rasul saw Alaihi Wasallam bersabda, "Walam yamnau zakat amwalihim tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, yang tidak menunaikan zakat harta mereka." Zakat di dalam hadis ini lebih luas maknanya daripada hanya zakat yang wajib. Namun mengorbankan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih umum, bukan hanya terbatas pada hal yang wajib. Walam yamna'u zakat amwalihim tidaklah mereka menahan zakat harta mereka tidak menunaikannya Illa kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala muni'u al-qatar ditahan hujan, ditahan tetesan dari langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala minas sama walau lal bahaim lam yuntaru kalau bukan karena hewan-hewan makhluk-makhluk Allah yang lain hewan-hewan yang ada di muka bumi niscaya Allah tak sudi memberikan hujan atas mereka kalau pun Allah turunkan hujan berarti dikarenakan Allah masih merahmati hewan-hewan yang ada Allah masih merahmati makhluk-makhluknya yang lain yang juga membutuhkan air. Bukan hanya Banu Adam, bukan hanya anak cucu Adam alaihi salam. Lihat, Dikarenakan betapa Allah subhanahu wa ta'ala setelah limpahkan seluruh nikmatnya yang ada pada kita. Sejauh apa kita korbankan nikmat-nikmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atas kita. Mana yang lebih besar kita korbankan? Apakah nikmat-nikmat itu lebih besar kita korbankan? Untuk kesenangan duniawi kita, untuk fasilitas duniawi kita? Ataukah lebih besar justru kita korbankan di jalan Allah? Di jalan dakwah? Demi pendidikan Islam? Demi seruan Islam, Tauhid dan Sunnah? Mana? Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun menahan tetesan-tetesan airnya dari langit. Kemudian, walam yunqisu ahda yunqidu ahda Allahi wa ahda Tidaklah mereka membantah, melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan perjanjian mereka dengan Rasulnya. Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah, yang setelah kita semua berjanji untuk mentauhidkan Allah, dengan berkata la ilaha illallah dan setiap manusia berjanji untuk mentauhidkan Allah di mana Allah tagih janji mereka sebelum mereka dilahirkan masih di alam arwah Allah berkata alastu birabbikum bukankah aku adalah Tuhan kalian para manusia pun menjawab bala ya kami akui kemudian setelah di dunia tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah yakni melanggar tauhid kepada Allah lebih menuju kepada syirik, membenarkan syirik, menghidupkan syirik, memerangi orang yang menyeru kepada tauhid. Walam yang kudu ahdahum bir rasul tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Yani melanggar sunnah. Setelah mereka bertakdir bahwa Muhammad adalah Rasulullah, bukan yang menghidupkan sunnah, yang ada menghidupkan beda, menyerang, menentang orang-orang yang menyeru kepada sunnah yang murni sebagaimana diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mereka melanggar tauhid kepada Allah melanggar janji untuk mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam illa sallallahu alaihim aduan min gairihim kecuali pasti Allah kuasakan atas mereka musuh-musuh asing atas mereka Akhadu ba'da ma fi aidihim menghisapi kenikmatan-kenikmatan yang ada pada di negeri mereka. Bukankah itu yang terjadi pada kita? Di mana dengan bebas perusahaan asing membakar hutan-hutan kita, menghisap kekayaan alam kita, mengambil pasir dari lautan kita. Bukankah itu yang terjadi atas kita? Yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah selama Para penguasa mereka tidak berhukum dengan kitabullah. Wayataqayyaru yang ada malah memilih-milih poin-poin yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dari kitabullah. Illa kecuali pasti Allah jadikan ba'suhum bainahum. Kecuali pasti Allah jadikan mereka saling bertentangan dan saling memusuhi satu sama lain. Dijauhkan dari solidariti, dijauhkan dari dari persatuan. Setelah ini semua masihkah kita meyakini bahwa tidak turunnya hujan atas kita adalah dikatakan kemarau? Setelah apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah Subhanahu wa taala tekankan hal ini di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah yursilu sama alaikum midrara. Niscaya setelah itu langit akan mengalirkan airnya dengan deras atas kalian. Wa yazidkum quwwah ila quwwatikum. Dan niscaya Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Wala tatawallau mujrimin. Dan janganlah kalian berpaling dan mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa allau istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa." Andai saja manusia tersebut berjalan di atas jalan yang lurus, niscaya kami akan limpahkan air yang melimpah atas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau," andai saja penduduk sebuah negeri beriman dengan baik dengan hati mereka beriman dengan baik, kemudian bertakwa, bertakwa dengan amalan mereka, dengan fisik mereka. Andai saja penduduk sebuah negeri beriman dengan baik, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Sungguh kami akan bukakan atas mereka pintu-pintu keberkahan dari langit wa minal ard dan dari bumi. Walakin kazzabu, namun yang ada justru mereka mendustakan, mendustakan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghidupkan kemungkaran, kesyirikan, menghidupkan beda. Walakin kazzabu yang ada mereka justru mengingkari, mendustakan.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 Di antara musibah-musibahnya. dan tidaklah sebuah musibah pun terjadi kecuali dipastikan karena dosa yang terjadi. Tidaklah Allah angkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Di antara musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas kita adalah di mana begitu berkuasa atas kaum muslimin orang-orang yang memusuhinya terjadi sebagaimana di negeri-negeri Islam yang lain. Di mana kafir dengan mudah membunuh, membantai, menumpahkan darah kaum muslimin. Merobek-robek daging mereka, membantai wanita-wanita dan anak-anak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Tidaklah Allah jadikan sesuatu kecuali karena memang pantas memang kaum tersebut menerimanya. Ambil pelajaran dari sana. Sebuah kaum yang begitu dekat mereka dengan non-muslim. Begitu mereka mentolerir apapun yang terjadi pada Nasrani. Seperti yang terjadi di Bosnia. Begitu kedekatan yang tak ada, tak ada lagi tanpa batas antara muslim dengan Nasrani. Sehingga mereka ikut merayakan perayaan-perayaan Nasrani memberikan selamat atas kelahiran hari-hari hari-hari uh, hari-hari keagamaannya dan lain-lain. Begitu mereka saling sehingga Allah Subhanahu wa taala apabila mendatangkan ayat-ayatnya atas mereka dikatakan walam an ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kau mengikuti agamanya. Jangan kalian sedekat itu kepada mereka. Mereka akan berkata, ah tidak, mereka baik dari kecil sama kita. Ketika dikatakan oleh Al-Quranul Karim, وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ niscaya mereka akan selalu, yakni Yahudi dan Nasrani, akan selalu memerangi kalian sehingga mengeluarkan kalian dari agama kalian apabila mereka mampu. Mereka tak akan percaya ayat ini. Ah tidak, kami baik, harmonis sejak dahulu. Allah pun mesti menurunkan teguran sehingga terjadilah yang terjadi. Fitnah. Di antara kaum muslimin dan kafir di beberapa negeri. Dikarenakan kedekatan yang terlalu sehingga tak lagi memperdulikan batas-batas yang datang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, memberikan salam, jenguk, bantu. Tapi bukan berarti menutui, menyetujui kekufurannya. Jangan kau katakan, berikan selamat tentang kepada mereka dari hari-hari agama mereka. Berarti kau meridoi kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Jangan kau bantu mereka dalam membangun rumah ibadah mereka. Kenapa? Dengan itu kau meridoi kesirikan dan kekuburan yang terjadi pada mereka. Adapun ketika mereka sakit, mereka membutuhkan bantuan, maka bantu. Bertemu di jalan salam, ucapkan Assalamualaikum. Semoga salam ini adalah sebagai doa kita agar Allah memberikan kepadanya hidayah. Namun beberapa kaum menolak ajaran ini yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah timpakan yang terjadi. Seperti di Bosnia. Seperti di timur Indonesia akhir-akhir ini. Bukankah Allah maha adil? Mungkinkah Allah timpakan fitnah demikian kepada kaum yang memang beriman dan bertakwa dengan baik? Bukankah kaum meyakini bahwa Allah maha adil? Begitu juga apa yang Allah timpakan atas kita dari mahalnya harga-harga barang itu adalah salah satu bentuk musibah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada solusi lain kecuali untuk kembali beriman, bertakwa, bertaubat, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa naik dan turunnya harga bukan bukan dikarenakan keberkuasaan atau monopoli ekonomi yang terjadi di pasar, bukan demi Allah. Naik dan turunnya harga adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Sunan Tirmidzi rahimahullah. Zala as-si'ru fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari di zaman Rasul harga-harga pun melambung naik tinggi. Sehingga para kaum muslimin mengeluh dan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, Syair lana wahai Rasulullah tentukan harga di pasar untuk kita sehingga tidak melambung tinggi sedemikian rupa. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, Inna Allaha huwal musair. Sesungguhnya Allah lah yang maha menentukan harga di pasar. Lihat, akhirnya kalau ini yang dicuri oleh Barat, oleh oleh oleh ahli ekonomi kafir yang bernama Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation, dia berkata naik dan turunnya harga di pasar adalah berdasarkan supply dan demand yang ada. Dia berkata naik dan turunnya harga di pasar ini berdasar, terjadi berdasarkan di invisible hand karena kuasa dari sebuah tangan yang tak terlihat. Kok bisa seolah-olah selempak naik, selempak turun harga pasar? Ini ada kuasa dari tangan yang terlihat. Adapun kita orang-orang yang beriman. Maka katakan. Bukan sebagaimana yang dikatakan kafir. Kita katakan naik dan turunnya harga adalah dengan tangan Allah. It's the God's hand. Tangan Allah yang melakukannya. Karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah huwal musair. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha menentukan harga. Al-Qabih yang menahan. Al-Basit yang maha meluaskan. Ar-Razak yang maha mengatur rezeki. Yakinlah hal ini. Kembali kepada tawakal kepada Allah. Semahal apapun harga barang yang ada apabila Allah memang memberikan rezekinya padamu, maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Semurah apapun barang yang ada apabila Allah akan memberikan rezekinya padamu, maka kau tak akan pernah mendapatkan barang semurah apapun harganya maka jangan lagi kau takut akan harga yang beredar. Kembali kepada keimananmu. Kembali kepada tawakalmu. Kembali kepada tugasmu untuk beribadah kepada Allah dengan baik. misalnya dia yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Seorang salaf ditanya. Seorang salafus salih, seorang imam salih, zuhur. Ditanya, dikeluhkan padanya tentang melambungnya harga-harga di pasar yang tinggi. Maka salaf tersebut pun berkata, Wallahi, inilah ubali. Demi Allah, aku tidak peduli. Walau kanat harbah, kalaupun satu biji beras atau satu biji gandum, di dinar, harganya satu dinar, aku tidak peduli. Alayya an a'budu rabbi kama Amaroni. Aku hanya diperintahkan untuk selalu beribadah dengan baik kepada Rabbku sebagaimana Allah perintahkan aku wa alaihi an yarzuqani dan diharuskan atasnya atas Allah untuk senantiasa memberikan rezekinya padaku kama wa'adani sebagaimana telah dia janjikan padaku bukankah Allah yang maha menepati janjinya maka jangan kau khawatirkan, jangan kau terlena oleh apapun yang dikatakan media tentang tentang kekeringan yang berkepanjangan dikarenakan kemarau. Tidak, dikarenakan dosa. Rusaknya ekonomi dikarenakan penguasaan pasar monopoli dan tidak karena Allah yang maha mengatur harga. Ini akidah yang sahih sebagaimana datang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yukhani ya rahimakumullah, maka kembalilah kita kepada taubat. Pada istighfar. Kenali tauhid, kenali sunnah terapkan pada diri kita dan kehidupan kita, istri dan anak kita. Perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Dia yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlik al kafarah wal mubtadi'ah a'da'a a'da'a ad-din. Allahumma mazzig jama'ahum wa shattut jamlahum wa zalzil aqdamahum وألق في قلوبهم الرعبة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقيموا الصلاة